dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau ya masih dalam bait yang ke-36 ya pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas ya, sedikit bagian awal dari bait ke-36 ya kemudian beliau memenggalnya di bagian itu untuk membedakan pembahasan jamak mudzakkar salim dan mulhak dari jamak mudzakkar salim ya atau kata yang i'rabnya diikutkan kepada jamak mudzakkar salim ya kemudian ya beliau yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu ya kelanjutan dari bait ke-36 wabihi ishruna yaitu di i'rab juga dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim di mana dirofakkan dengan wawu kemudian dinasabkan dan dijarkan dengan ya itu adalah kata ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Ya isruna dan babnya dan yang sebab dengannya atau saudari-saudarinya yang nanti akan dibahas itu diikutkan ya ulhiqa diikutkan yang robnya kepada yang rob jamak mudzakkar salim wal ahluna ya dan ahluna juga sama Ahluna juga i'rabnya diikutkan dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Kemudian ulu wa alamuna wa illiyuna. Ya, tiga kata ini yaitu ulu, kemudian alamuna, dan illiyuna, yaitu semua nanti artinya akan kita bahas. Itu juga i'rabnya diikutkan kepada i'rab jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian wa araduna syadza wasinuna. Ya dan kata araduna dan asinuna itu juga mengikuti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Namun beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala menyifati dua kata ini dengan syadz. Ya artinya tidak biasa. Ya tidak biasa atau ganjil ya. Nanti akan dijelaskan sebab mengapa beliau menyifati dua kata ini dengan Wabah Wababuhu ya dan bab dari asinuna juga mengikuti i'rabnya ya, jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian wa mithla qad yarid. Nanti akan ada ya kata-kata yang di i'rab itu seperti hinin. Maksudnya bagaimana? Ya kita mengetahui kata jamak mudzakkar salim itu rafa dengan wawu, kemudian nasab dan jar dengan ya. Namun nanti ada orang Arab yang terkadang menerapkannya seperti hinin. Ya, hinin. Artinya huruf ya itu selalu ada di situ. Ya, huruf ya itu selalu ada. Nah, kemudian i'rabnya itu seperti i'rab isim mufrad biasa, artinya mengikuti uh, eh, i'rab asli yang rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah dan jar dengan kasroh. Ya, kemudian zalbabu wahwa huwa inda qaumin yattarid. Ya jadi nanti itu mengikuti babnya hin tersebut. Ya artinya huruf ya itu selalu ada, kemudian nanti di i'rab ya sebagaimana tanda i'rab asli. Yaitu mengikuti kaum yang ya yatarid. Nanti juga akan dijelaskan apa makna dari ya ittoroda yataridu kemudian ittiradan. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul ya untuk subbab ini. Di mana beliau memberikan judul Al-Mulhaqu bi Jam'il Mudzakkaris Salimi yaitu pembahasan mengenai mulhaq atau kata-kata yang i'rabnya diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Kemudian beliau hafizahullahu taala itu melanjutkan penjelasan dari ya bait-bait ini yaitu bait ke-36 sampai ke-38 al-mulhaqu bi jam'il mudzakkaris salimi yang dimaksud dengan uh, isim yang mulhaq atau diikutkan dengan jamak mudzakkar salim yaitu huwa ma faqada wasfan au syartan mimma yajibu tawaffuruhu fil jam'i. Ya. Yaitu suatu kata yang dia itu ya kehilangan satu karakteristik atau satu syarat di mana ya karakteristik atau syarat tersebut wajib terdapat pada jamak mudzakkar salim. Ya, pada penjelasan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada syarat di mana kata itu dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian juga ada eh, ya syarat-syaratnya itu misalnya untuk sifat itu ada lima syarat. Kemudian untuk alam ya, untuk alam maaf ya untuk alam itu ada lima syarat. Ya, atau untuk e, isim jamit itu ada lima syarat. Ya, salah satu syaratnya adalah alam. Kemudian untuk sifat itu ada enam syarat. Nah, maka ada kata-kata yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, dia kehilangan satu karakteristik atau satu syarat dari syarat-syarat tersebut. Yang itu seharusnya wajib terdapat pada jamak mudhakar salim. Ya. Jadi intinya yang tidak memenuhi syarat dari syarat syarat-syarat yang ada pada jamak mudhakar salim. Wa ashharu hadhil mulhaqati dan yang paling masyhur dari mulhak-mulhak ini atau kata-kata yang diikutkan i'rabnya dengan i'rab jamak mudzakkar salim yaitu ya al-awwalu yang pertama kalimatun masmu'atun tadullu ala ma'nal jam'i yaitu kata-kata yang masmu'ah ya masmu'ah itu Eh, kata yang didengarkan dari orang Arab artinya eh, sampai kepada kita melalui sama. Ya, sama'i. Ya, arti sama'i itu artinya menyelisihi kias atau tidak ada kiasnya. Tidak mengikuti kaidah tertentu. Ya, kita dalam ilmu nahwu itu belajar kaidah, tapi ada kata-kata yang tidak mengikuti kaidah tersebut. Namun orang Arab menggunakannya. Ya, kalau di sini berarti ada kata-kata yang secara sama'i itu menunjukkan makna jamak. Ya, jadi orang Arab juga menggunakannya, ya orang Arab terdahulu menggunakannya sebagai makna jamak. Wala mufradalaha min lafdhiha wala min ma'naha. Ma ya wala mufradalaha min lafdhiha la min ma'naha. Dan kata-kata tersebut ya walaupun dia memiliki makna jamak atau menunjukkan makna jamak ya dan orang Arab menggunakannya sebagai uh, kata yang memiliki makna jamak namun kata tersebut tidak memiliki mufrad ya baik secara lafadznya dan juga secara maknanya apa itu? Wahia ishruna wa thalathuna ila tis'ina. Yaitu kata ishruna, ya 20, kemudian thalathuna, 30, sampai tis'ina, sampai 90. Ya, artinya e, kata-kata yang menunjukkan puluhan. Ya, itu memang sudah seperti itu ya, tidak memiliki mufrad dari sisi lafat maupun secara makna. Ya, kita lihat catatan kaki wahia maujudatun fil Qur'ani. Dan isruna sampai tis'ina ya atau yang sebab dengannya atau saudari-saudarinya itu terdapat dalam Al-Qur'an. Fa'alaika antastambiqaha bistihdharil ayati. Ya maka hendaknya ya kita mengusahakan untuk mendatangkan ayat-ayat tersebut. Qala ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kalau di catatan kaki itu ada dalam surat Al-Anfal ayat ke-65. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 ya 200 di sini musuh. Maka perhatikan di sini itu kata ishruna. Ya, ishruna. Maka ishruna di sini itu di i'rab sebagaimana jamak mudzakkar salim. Ya. Padahal ya ini tidak memenuhi salah satu syarat, ya di mana dia tidak memiliki mufrad. Ya padahal salah satu syaratnya itu harus dapat dihilangkan tambahan wawu dan nunnya. Maka di sini ishruna dalam ayat ini itu sebagai isim yakun, ya isim yakun itu marfu. Ya isim yakun itu marfu. Nah, di sini marfu'nya dengan wawu sebagaimana i'rabnya jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylah. Ya wa idh wa'adna Musa arba'ina laylah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kita melihat kalau di catatan kaki dalam surat Al-Baqarah ayat ke-51 ya, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa yaitu memberikan Taurat setelah 40 malam. Ya. Maka di sini eh, perhatikan kata arba'ina. Ya, arba'ina itu juga saudari dari ishruna. Maka kata arba'ina di sini adalah ya maf'ul yang kedua dari uh, fi'il wa'ada. Ya maf'ul yang kedua. Ya maf'ul yang pertama itu adalah Musa. Maka maf'ul, ya maf'ul bih itu mansub. Ya, di sini tanda nasobnya itu adalah ya. Artinya mengikuti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lanjutkan ya afani ya mulhak yang kedua kalimatun masmu'atun lam tastaufi syuruti. Ya yaitu kata-kata yang masmu'ah. Ya artinya terdengar bahwa orang Arab menggunakannya. Akan tetapi lam tastaufi ba'dash syuruti. Namun kata-kata tersebut itu tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Mithlu ahlun. Ya, contohnya itu adalah ahlun. Ya, ahlun itu keluarga. Faqalu fiha ahluna. Maka orang-orang Arab itu mengatakan, ya jamak dari ahlun itu adalah ahluna. Kama qala syairu, ya sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair, wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u dan tidaklah harta dan keluarga, ya keluarga di sini jamak, melainkan itu hanyalah wada'i'u. Ya wada'i'u itu jamak dari wadi'ah, ya titipan. Ya dan tidaklah harta dan keluarga itu melainkan hanya titipan. Wala buddha yauman anturaddal wada'i'u. Ya dan Ya, tidak bisa tidak atau mau tidak mau itu pada suatu hari yang namanya titipan itu akan dikembalikan. Maka syahidnya di sini itu adalah al-ahluna. Ya, orang Arab terdahulu menjamakkan ahlun ya, atau orang Arab itu menjamakkan ahlun dengan ahluna. Ya, fajama'uha ma'a annaha laysat alaman wala sifatan. Ya maka mereka menjamakkannya, menjamakkan ahluna dengan jamak mudzakkar salim. Ya ma'a annaha ya meskipun laisat alaman wala sifatan. Ahluna itu bukan alam dan bukan sifat. Artinya tidak memenuhi syarat sebagai kata yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, maka ini disebut sebagai mulhak, diikutkan. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait syair, terkait syair tersebut. Al-malu mubtada'un. Ya, al-malu dalam syair tersebut mubtada'. Wada'i'u khobarun. Dan wada'i'u khobar. Wala buddha dan wala buddha la nafiyatun lil jinsi. La yang ada di situ adalah la nafiyah lil jinsi. Buddha ismula mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Dan Buddha yang ada setelah la itu adalah isim la yang mabni dengan fathah dan menempati kedudukan nasab. Wal khobaru dalwada wada'i'u dan khobarnya yaitu anturaddal wada'i'u fahuwa fi ta'wili masdarin yaitu dapat ditakwil menjadi masdar ya karena adaan masdariyah di situ ai min raddil wada'i'i ya ai min raddil wada'i'i ya yaitu dari raddil wada'i'i ya yaitu ya mengembalikan uh, titipan tadi Kita kembali ke atas. Ya. itu ya mulhak yang ketiga, kalimatun masmu'atun tadullu ala ma'nal jam'i. Ya ini lagi-lagi kata-kata yang masmu'ah, ya kata-kata yang didengar atau digunakan oleh orang orang Arab yang menunjukkan akan makna jamak. Wala mufradalaha min lafziha ya dan tidak ada mufrad dari kata tersebut ya dari sisi lafadznya ya apa contohnya mithlu kalimati ulu ya contohnya adalah kata ulu qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul Ya Allah menyatakan bahwasanya ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Ya, para malaikat dan orang-orang yang berilmu ya para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ya, sampai di situ. Nah, di sini perhatikan ada kata wa ulul ilmi. Maka ya ulul ilmi di sini itu dimaktufkan ya atau al malaikah itu maktuf kepada lafdul jalalah, artinya fa'il dari syahida. Ya demikian pula ulu Ya ulu di sini juga dimaktufkan kepada lafdul jalalah. Maka uh, i'rabnya juga mengikuti yang diikuti tersebut, yaitu lafdul jalalah. Ya marfu. Nah, ulu di sini itu marfu'nya dengan wawu. Ya marfu'nya dengan wawu. Ya. Padahal ya kata ini itu tidak memiliki mufrad secara lafadznya. Maka sebetulnya dia tidak memenuhi syarat sebuah kata yang dapat dijamak dengan jamak mutakar salim. Akan tetapi ya dia diikutkan i'rabnya kepada i'rab jamak mutakar salim. Yang kita lihat catatan kaki yang ada dalam surat ya Ali Imran ayat ke-18. Kita kembali ke atas. Wa kadzalika lafzatu alamuna. Ya. Dan demikian juga lafat alamuna. Ya, alamuna itu uh, memiliki makna jamak ya. Ya, tapi dia bukan alam dan bukan sifat. Ya, nanti akan kita baca, ya fa inna mufradaha alamun. Ya. Jadi alamuna itu mufradnya adalah alamun. Apa itu alamun? Wa huwasmun lima siwallahi ta'ala. Alamun itu adalah segala apa yang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa bi'alamin la sifatin dan alamun itu bukan nama, bukan alam, dan juga bukan sifat. Fahiyya mulhaqatun bil jam'i. Dan alamun ini uh, eh, dimulhakkan atau i'rabnya diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Alhamdulillahi rabbil alamin Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ya. Maka perhatikan di sini kata al-alamin ya, itu sebagai mudhaf ilaih dari Rabb. Maka dia majrur. Dan di sini tanda jarnya itu adalah ya sebagaimana i'rab jamak mudzakkar salim. Padahal dia bukan alam dan juga bukan sifat. Ya, maka ini termasuk dalam mulhaq atau diikutkan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian ya kita lihat catatan kaki itu ada dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Kita kembali ke atas. Ar-rabi'u Ya kata yang keempat dari eh, mulhak ya atau kata-kata yang diikutkan i'rabnya kepada jamak mudzakkar salim dan yang terkenal itu yang keempat adalah kalimatun mina kalimatun min hadzal jam'il mustawfi lisyuruti au mimma ulhiqa bihi kata-kata ya dari jamak mudzakkar salim ya kalimatun min hadzal jam'i kata-kata dari jamak mudzakkar salim ini al mustaufi syuruti ya yang sebetulnya itu memenuhi syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim au mimma ulhiqa bihi atau kata tersebut itu berasal dari ya kata yang mulhak artinya diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Ya, namun summiya bihal mufradu. Ya, summiya bihal mufradu. Nah, kata yang eh, termasuk atau berasal dari jamak mudzakkar salim yang memenuhi syarat-syarat tersebut atau juga berasal dari mulhaknya itu digunakan untuk menamai suatu individu ya digunakan untuk menamai suatu individu. Ya bisa orang ya dan juga yang lainnya. Ya. Jadi karena digunakan untuk menamai suatu individu wasarat a'laman. Maka kata-kata tersebut itu menjadi alam. Ya, menjadi nama. Famithalul awwalil mustawfi lisyuruti. Ya, contoh yang pertama yaitu jamak yang memenuhi syarat untuk jadi jamak mudzakkar salim tapi menjadi digunakan untuk menamai satu individu. Contohnya kholduna. Ya ada orang yang dinamai nama kholdun. Kemudian zaiduna. Ya zaiduna itu juga uh, ada orang yang memiliki nama zaiduna. Maka di sini Khalduna dan Zaiduna itu walaupun dia mengikuti atau memenuhi syarat dari jamak mudzakkar salim, tapi dia menjadi alam. Ya, artinya dia adalah nama yang digunakan untuk satu individu. Wa mithalu contoh yang kedua, yaitu jamak yang sebetulnya mengikuti atau dia itu termasuk mulhak, ya akan tetapi digunakan untuk menamai ya satu individu atau di sini satu tempat. Ya contohnya illiyuna. Ya illiyuna. Ya illiyuna itu adalah ismun li'a'lal jannati. Ya nama tempat di mana tempat tersebut adalah tempat paling tinggi di surga. Lahu mufradun. Ya dan Illiyuna nah, itu memiliki mufrad. Apa itu? Yaitu illiyun. Ya, illiyun. Illiyun wa huwal makanul ali. Ya, artinya adalah tempat yang tinggi. Walakinnahu li ghairil aqili. Akan tetapi illiyun itu bukan untuk yang berakal. Ya, padahal kemarin salah satu syaratnya itu harus untuk yang berakal. Maka karena tidak memenuhi syarat tersebut, dia itu termasuk mulhak. Ya, termasuk yang diikutkan dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Ya. Maka ya kan tetapi aliyuna ini itu digunakan untuk menamai satu tempat, yaitu, yaitu satu tempat yang tertinggi di surga. Nah, fa'uriba jam'uhu i'raba jam'il mudzakkaris salimi ya fa u'riba jam'uhu i'raba jam'il mudzakkaris salimi maka jamaknya itu itu di i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kalla inna kitabal abrari lafi illiyin Wa ma adraka ma illiyun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya yaitu kalla ya sekali-kali tidak sesungguhnya kitab-kitab orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin ya kemudian tahukah kamu apakah itu illiyin atau illiyun tersebut ya maka kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini ya suratul Mutaffifin. ini ada dalam surat al-mutaffifin yaitu pada ayat 18 dan ke 19 ya yaitu al-ayatani ya ats-tsamaniyata asyara dan at-tasi'ata asyara maka kalla di sini adalah harfu rada'in wa zajrin. Ya kalla adalah harfu rada'in wa zajrin. Adalah huruf rada' yaitu menolak dan zajr yang memberikan peringatan. Kemudian wama adraka ma illiyuna ya atau tadi illiyina ya illiyina itu majrur karena huruf jar fi Ya, maka di sini dia tanda jarnya adalah dengan ya. Itu cukup jelas. Kemudian di sini ada penjelasan untuk wama adraka ma illiyun. Ma mubtadaun. Ya, ma di sini adalah mubtada. Adraka, ya adraka di situ adra fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin. Adra adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah yang diperkirakan. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib, yang wajib tersembunyi. Takdirnya adalah anta. Wal kafu maf'ulun bihi. Ya, dan kafnya itu adalah maf'ul atau maf'ulun awalun, maaf ya maf'ulun awwalun. Ya. Ya, ini mungkin ada ralat ya dari penulis karena ya kenapa anta di sini ya? Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu adro adalah fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin. Ya masih sama. Nah, di sini wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan. Ya, sepertinya ini yang betul. Ya, fa'ilnya adalah domir mustatir yang istitarnya itu jawaz. Artinya domirnya boleh ditampakkan. Ya. Takadiruhu huwa. Ya, takadirnya huwa. Ya. Ya'udu ala ma. Ya, yang kembalinya adalah ke ma. Ya, yaitu ma yang sebelumnya itu. Ya Allah alam sepertinya ini yang betul. Kemudian wal kafu maf'ulun awalun. Ya sama, kaf itu adalah maf'ul yang pertama. Nah, kemudian disebutkan wal jumlatu khabarun lil mubtada'i ma. Ya, jumlah tersebut adalah khabar untuk mubtada' ma. Ya, dan keterangan ini tidak ada pada cetakan Dar Ibnul Jauzi. Kemudian wa qauluhu subhanahu dan firman Allah Subhanahu wa taala ma'illiyuna. Ya ma'illiyuna di sini ma mubtadaun. Ya ma di situ mubtadaun wa illiyuna khabarun marfu'un bil wawi. Dan illiyuna itu adalah khabar yang marfu' dengan wawu. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi. Karena illiyuna itu ya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsanin lil fi'li adaraka. Dan jumlah tersebut itu menempati kedudukan nasabnya maf'ul bih yang kedua untuk fi'il adro ya atau adaroka. Kemudian kita kembali ke atas. Al-khamisu yaitu kata yang kelima yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim kalimatun masmu'atun yaitu kata-kata yang masmu ya yang terdengar orang Arab mengucapkannya laha mufradun min lafdhiha dan kata-kata tersebut itu memiliki mufrad secara lafat. Wahadal mufradu la yaslam minat taghyiri. Dan mufradnya ya mufrad dari jamak tersebut itu la yaslam minat taghyiri. Ya tidak selamat dari perubahan. Kapan itu? Inda jam'ihi hadal jam'a. Ketika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi ada kata-kata yang ketika dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu mufradnya tidak selamat. Artinya mengalami perubahan. Ya. Fahuwa min jumu'it taksiri. Nah, sebetulnya ya kata-kata tersebut ya walaupun dia di Arab dengan jamak mudzakkar salim dan mengalami perubahan, dia itu termasuk dalam jamak taksir. Walakinnaha ya tadi fahuwa min jumu'it taksiri ya fahuwa min jumu'it taksiri. Dia termasuk dalam jamak taksir. Walakinnaha ya akan tetapi ulhiqat bi jam'il mudzakkaris salimi fi i'rabiha bil hurufi. Akan tetapi kata-kata tersebut itu diikutkan ya i'rabnya dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim yaitu di i'rab dengan huruf yaitu rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Mithlu contohnya aroduna wasinuna. Ya contohnya adalah aroduna dan sinuna. Wababuhu ya dan yang mengikuti babnya sinuna. Ya, maka kita jelaskan satu persatu Fakalimatu aroduna bi fathir Ya maka kata aroduna itu dengan memfathahkan roknya ya ini harus uh, teliti ya karena ada yang masih membacanya arduna. Tapi jamak dari ardun ya tanah atau bumi itu adalah aroduna bifathir ra'i dengan memfathahkan ro. Mufraduha ardun. Ya, mufrad dari aroduna itu ardun bisukunir ra'i dengan mensukunkan huruf ro fataghayyara bina'ul mufradi fil jam'i maka berubah ya bangunan atau bentuk dari mufrad ketika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim tadinya roknya itu sukun ya ketika dijamakkan menjadi fathah thumma innahu mufradun li muannatsin ghairi aqilin ya dan ardun itu adalah mufrad dan muannats yang mu'annas tersebut tidak berakal. Walaysa bi'alamin wala sifatin. Ya, dan ardun itu bukan alam, bukan nama, dan juga bukan sifat. Karena itu, ya dia adalah termasuk golongan mulhak dengan jamak mudhakkar salim. Wa kalimatu sinuna, ya dan kata sinuna, maksuratu sini fil jam'i. Ya sinuna itu maksuratus sini fil jam'i dikasrohkan sinnya ketika dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Maftuhatuha fil mufradi. Akan tetapi sinnya itu di fathah ya, ketika dalam keadaan mufrad. Apa itu wa huwa sanatun? Ya sinuna itu asalnya adalah sanatun, ya tahun. Thumma innahu mufradun mu'annathun li ghairil aqili. Dan sanatun itu adalah isim mufrad yang mu'annath dan untuk yang tidak berakal. laysa bi'alamin la sifatin. Dan juga bukan merupakan alam dan juga bukan merupakan sifat. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ya. Maka kita dapat melihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Ya, ini dalam surat Al-Mu'minun. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 112. Ya. Ya suratul mu'minuna kemudian al-ayat tsaniyata asyara ba'da mi'atin. Yaitu ayat ke-112. Maka di situ kam ismun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ala dzarfiyyati zamaniyati. Kam itu adalah isim mabni yang mabni dengan sukun ya yang menempati kedudukan nasabnya sebagai dzaraf zaman. Wal amilu fihi labithtum dan amil yang membuat dia menjadi dzaraf zaman itu adalah fiil labithtum wa adada sinina tamyizun wa huwa mudhafun. Ya, dan adada itu tamyiz dan dia mudhaf. Wa sinina mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i. Dan sinina itu mudhaf ilaih yang majrur dengan ya' li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari. Karena sinina itu ya mulhaq atau diikutkan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Kita kembali ke atas. Wal muradu bi babi sinina, ya tadi disebutkan yang masuk dalam bab sinina. Ya, yang masuk dalam bab sinina. Karena Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa aradu nasyadza wasinuna kemudian wababuhu. Ya artinya ada kata-kata yang masuk bab sinuna. Ya, apa yang dimaksud? Wal muradu bi babi sinina, yang dimaksud dengan bab sinina, kullus min thulafiyyin hudifat lamuhu. Yaitu setiap isim thulafi ya terdiri dari tiga huruf, yaitu fa, ya fa, dan ain, dan lam dari suatu kata. hudifat lamuhu. Ya, lamnya itu dihilangkan. Huruf ketiganya itu dihilangkan. Jadi ya kulus min thulathiyin yang khudifat lamuhu ya setiap isim thulathi yang dihapus lamnya itu adalah termasuk dalam bab sinina. Ya. Tapi kemudian ada keterangan atau ada syarat tambahan wa uwidha anha ta'ut ta'nitsil marbutatu. Ya wa uwidha anha ta'ut ta'nitsil marbutatu. Nah, lam tadi atau huruf ketiga dari isim tersebut yang dihapus tersebut itu diganti dengan tak marbutoh. Ya, diganti dengan tak marbutoh. Maka itu adalah yang termasuk dalam bab sinina. Kemudian walam yu'raf lahu 'indal arabi jam'u taksirin ya mu'rabun bil harakati walam yu'raf lahu indal arabi jam'u taksirin mu'rabun bil harakati ya kemudian syarat yang ketiga ya syarat pertama tadi isim thulathi yang uh, huruf ketiganya atau lam isimnya dihapus kemudian syarat kedua huruf yang dihapus tersebut itu diganti dengan uh, tak marputoh, tak taknis marputoh. Kemudian syarat yang ketiga ini, walam yu'raf lahu indal arobi arabi jam'u taksirin mu'rabun bil harokati. Dan tidak diketahui ya di sisi orang Arab bahwa terdapat jamak taksir yang mu'rab dengan harokat ya untuk kata tersebut. Ya, untuk kata tersebut itu tidak ada eh, jamak taksir yang di dengan harokat. Contohnya apa? Mithlu aidotun. Ya, aidotun. Aidotun itu apa? Bima'na kadhibin waftiroin. Aidotun itu memiliki makna kadhibin, ya kedustaan dan iftiroin. Ya, kebohongan ya atau berpura-pura. Wa jam'uha aiduna bikasril aini fiha atau fihima. Ya. Atau uh, fihima ya. Aidatun bima'na kadzibin waftira'in wa jam'uha aiduna kasril aini fihima. Dan jamaknya dari aidatun adalah aiduna dengan mengkasrohkan ain di dalamnya. Ya maka huruf pertamanya itu dikasrohkan. E, ada perbedaan dengan cetakan ini, dengan cetakan Dar Ibnul Jauzi. Yang ada di hadapan kita, wa aslul mufradi idawun. Nah, itu dulu ya. Kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi wa aslul mufradi idatun bimakna kadzibin waftiroin ya sama. Iduna itu mufradnya adalah idatun dengan makna ya kedustaan dan kebohongan au idawun ya atau idawun bimakna tafriqin ya yang berarti yang artinya adalah tafriq ya pembagian ya menjadi terbagi-bagi itu idawun fahuwasmun ya kita kembali sama ini fahuwasmun thulathiyun khudifat lamuhu dan itu adalah ya, isim uh, eh, thulafi, yaitu terdiri dari tiga huruf, yang dihapus lam dari isimnya. Wahiyal wawu, yaitu huruf wawu. Wa'uwidhu anha ha uttanithi Kemudian digantikan, wawu tersebut digantikan dengan ha ta'nith, ya, atau tak ta'nith. Ya, ada yang menyebutkan hak juga. Walaisa lahu jam'u taksirin. Ya, dan kata tersebut itu tidak memiliki jamak taksir. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Ya, alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu aidin, ya terbagi-bagi. Kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Ya, ada pada surat Al-Hijr ya ayat ke-91 ya. Kemudian aidina ya aidina maf'ulun fanin li ja'ala ya. Maka idina di sini uh, i'rabnya itu adalah sebagai maf'ul yang kedua untuk fi'il ja'ala atau di sini ja'alu ya. Karena ja'ala itu termasuk fi'il yang memerlukan dua maf'ul. Maka karena dia maf'ul mansub. Nah, idina itu karena dia mulhak dengan jamak mudzakkar salim, ya dia mansubnya ya sebagai maf'ul dia mansub mansubnya dengan ya. Ya, kita kembali ke atas. Wa mithlu dzalika izatun wa izina. Ya, contoh yang semisal dengan ini adalah izatun dan izina atau izatin wa izina. Ya, yaitu ya kelompok manusia yang izatun dan izuna atau izina di sini. Itu adalah jamaknya. Kemudian wa mi'atin wa mi'ina. Ya, contohnya adalah mi'atin dan mi'ina. Ya. Mi'atun itu adalah 100. Maka dua kata tersebut itu ya, termasuk dalam kelompok ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Anil yamini wa anis shimali izin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dari kanan dan dari kiri dengan ya berkelompok-kelompok. Ya, karena tadi izatun itu adalah ya, kelompok dari manusia. Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Uh, tidak ada catatan kakinya. Ya ini dalam Surat Al-Ma'arij ayat ke-37. Fa'izina ya halun mansubun bil ya'i. Ya, maka izina itu adalah i'rabnya sebagai hal yang mansub dengan ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari. Karena izina itu ya mulhaq atau i'rabnya mengikuti jamak mudzakkar salim ya li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkari. ya karena uh, izina itu mulhaq atau diikutkan i'robnya dengan i'rob jamak mudhakkar. wal makna dan makna dari ayat ini annahum jama'atun an yaminir rasul sallallahu alaihi wasallam wa an shimalihi bahwasanya mereka adalah ya jamaah-jamaah, ya kelompok-kelompok manusia ya yang datang dari kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa i'rabu sinina wa babihi i'rabu jam'il mudzakkaris salimi. Dan i'rab dari sinina dan juga kat isim-isim yang masuk dalam bab sinina itu adalah i'rabnya jamak mudzakkar salim. Wa huwa lughatun min lughatil arabi. Dan i'rab yang seperti ini merupakan salah satu dialek dari sekian banyak dialek yang digunakan oleh orang Arab. Wa minhum man yu'ribuhu biharakatin 'alan nuni munawwanatan ghaliban. Dan di antara orang Arab itu ada yang mengi'rabnya dengan harokat. Ya, tidak dengan huruf. Ya, tidak dirofakkan dengan wawu, tidak dinasobkan dan dijarkan dengan ya, tapi di'rab dengan huruf. Di mana alan nuni munawwanatan ghaliban. Ya, harokat tersebut diberikan di atas nun yang bertanwin ya ghaliban ya secara umum wa yaltazimul ya'a fi jami'il ahwali ya maka mereka mewajibkan atau menetapkan ya itu terus ada pada setiap keadaan ya artinya baik rofa nasab dan jar itu ya selalu ada fayaqulu ya maka orang-orang Arab yang mengi'rab dengan harokat di atas nun tadi itu mengatakan hadhihi sininun mujadibatun. Ini merupakan tahun-tahun paceklik. Ya, maka sininun di sini itu adalah khobar dan khobar itu marfu dan tanda rofaknya itu adalah dhammah di atas nun. Kemudian wa aqamtu indahu sininan ya, saya yang menetap bersamanya ya, bertahun-tahun. Maka sininan di sini sebagai dorof zaman itu mansub. Dan tanda nasobnya itu adalah fathah di atas nun. Kemudian wadarostun nahwa khomsa sininin. Dan saya mempelajari ilmu nahwu ya, selama lima tahun. Maka sininin sebagai mudhaf ilaih itu majrur. Ya, sininin ya darastun nahwa khamsa sininin. Sininin sebagai mudhaf ilaih itu majrur. Dan tanda jarnya itu adalah kasroh, jadi huruf nun. Qala syairu, ya seorang penyair itu mengatakan, ya ini sebagai syahid dari orang Arab yang mengi'rab seperti ini. Ya. Itu adalah syahidnya adalah syair ini da'ani min najdin fa inna sininahu ya da'a da'aniya ya. Da'aniya min najdin fa inna sininahu la'ibna binashiban wa syayyabnana murda. Ya da'ani min najdin fa inna sininahu la'ibana bina syiban wa syayyabnana murda. Ya, ini ya maknanya dapat dilihat dari penjelasan dari uh, syair ini ya maksudnya adalah tinggalkanlah aku atau jangan menyebutkan najat di hadapanku. Ya, jangan menyebutkan atau tinggalkanlah penyebutan najat dari hadapanku. Mengapa? Karena tahun-tahun ya di mana tahun-tahun yang dimiliki oleh Najat la'ibna nabina syiban ya mempermainkan kita ketika kita itu tua ya wasyayyabnana murda akan tetapi membuat kita tua atau membuat kita beruban ketika kita itu muda ya tapi syahidnya adalah fa inna sininahu ya sininahu Ya, maka di sini eh, sinina di sini itu mansub. Ya, mansub tapi nunnya tetap ada. Ya, nunnya tetap ada. Ya, dan tanda nasobnya adalah fathah di atas nun. Atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini, ai utrukani. Ya, maksudnya adalah tinggalkanlah aku. Wal baitu atau kalau dicetakkan dari Ibnul Jauzi utrukani min dzikri hadhil biladi ya, tinggalkanlah aku ya, dari menyebutkan uh, negeri ini yaitu Najd wal baitu lisimmati atau wal baitu lisimmati bani Abdillahil Qusyairi Bait ini merupakan buah karya dari Asimah bin Abdullah Al-Qusyairi min qasidatin lahu fi dzikri najadin atau min qasidatin lahu fi dzikri najadin laha atau di sini min qasidatin lahu fi dzikri najadin ya kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi seperti itu ya termasuk qasidah yang di dalamnya terdapat penyebutan najad kemudian laha qisatun ya atau ya dan ya laha laha qissatun ya dan di dalam najat itu terdapat kisah-kisah yang mungkin memiliki ya dampak terhadap beliau kita kembali ke atas ya jadi fa inna syaira nasabahu bil fathati fa inna sininahu ya maka sesungguhnya penyair yaitu Asimah bin Abdullah Al-Qushairi itu beliau menasabkan dengan fathah pada fa'inna sininahu. Walam yansibahu bil ya'i li'annahu lam yuhdhafin nunu lil idhafati. Dan dalam uh, syair ini itu tidak menasabkannya dengan ya. Mengapa? Li'annahu lam yuhdhafin nunu ya atau karena di sini ya ya huwa berarti lam yahdhifin nuna ya berarti walam yansibahu bil ya'i li'annahu lam yahdhifin nuna lil idhafati ya dan beliau tidak menasabkannya dengan ya karena kita melihat nunnya itu tidak dihapus ya karena jamak mudzakkar salim itu kalau diidhofahkan artinya menjadi mudhaf itu seharusnya nunnya dihapus Ya, tapi di sini tidak. Karena itu merupakan syahid bahwa orang Arab itu ada yang mengi'rab sinuna itu dengan seperti ini. Ya, yaitu dengan uh, i'rab harokat. Ya, sinuna dan babnya. Kemudian kita lanjutkan wa minal arabi man yajri ya hadzal i'rab. Ya, dan di antara orang Arab atau kabilah di Arab itu ada yang menggunakan i'rab ini. Wa huwal i'rabu bil harakati ma'an nuni waluzumil ya'i. Yaitu i'rab dengan harokat, dengan nun. Ya seperti tadi. Waluzumil ya'i. Ya, dan ya'nya itu terus ada. Fi jami'i anwa'i jam'il mudhakkari Nah, i'rab iya, yang seperti ini itu diterapkan pada seluruh jenis jamak mudzakkar salim. Wa ma dan juga kepada seluruh kata-kata yang dimulhakkan, ya isim yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Itu menggunakan i'rab yang seperti ini. Ada ya. Sekelompok atau kabilah Arab yang seperti itu ijra'an lahu mujrol mufradi. Ya, artinya ya menempatkannya sebagaimana kedudukannya isim mufrad. Ya. Maka contohnya nahwu jaa mualliminun. Ya, kalau normalnya kan ja atau kalau mengikuti yang Arab huruf kan jaa muallimuna, tapi di sini jaa mualliminun telah datang para guru. Wa kallamtu mualliminan. Ya, dan saya telah berbicara kepada para guru. Mualliminan di sini maf'ul bih. Nah, di sini tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian wasallamtu ala mualliminin. Ya, dan saya telah memberikan salam kepada para pengajar. Maka mualliminin itu majerur dengan ala Ya, dan tanda jarnya itu adalah kasroh. Nah, kemudian wataqulu fi jam'in musamman bihi dan juga engkau mengatakan mengenai e, jamak di mana seseorang itu dinamakan dengannya. Ya, artinya ini nama satu orang. Ya, nama satu orang tetapi dinamai dengan jamak. Maka juga di Arab seperti itu, yaitu hada bukan Muhammaduna tapi hada Muhammadinun. Ini adalah Muhammadin yaitu sebagai khobar dan marfu dengan dhammah. Wa ra'aitu Muhammadinan dan saya melihat telah melihat Muhammadin. Ini sebagai maf'ul bih, ya mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa marartu bi Muhammadinin. Dan saya berpapasan dengan Muhammadin. Dan Muhammadinin di sini majrur dengan huruf ba. Dan tanda jarnya adalah kasroh. Kita lihat catatan kaki. Al-i'rabu bil hurufi huwal ahsanu. Ya, akan tapi beliau yaitu penulis Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan i'rab dengan huruf itu lebih baik. Ya, artinya tetap ja'a muallimuna wa kallamtu muallimina dan sallamtu ala muallimina. Nah, tetapi amma ma samma bihi mimma khutima biyain wa nunin. Ya, adapun orang yang dinamai ya dengan apa yang diakhiri dengan ya dan nun. Contohnya adalah Muhammadin tadi, Muhammadinun. Fayaro ba'dul ba'dul bahithina anna liqtisara ala hadhihi lughati awdahu. Ya, akan tetapi kalau ada orang yang diberi nama yang diakhiri dengan ya dan nun seperti tadi, maka sebagian peneliti bahasa itu berpendapat bahwa ya membatasi dengan dialek ini yaitu Muhammadinun, Muhammadinan dan Muhammadinin itu audahu, ya lebih jelas. Mengapa haitsu annasami'a yudriku annaha 'alamun mufradun. Karena dengan tadi itu pendengar akan mengetahui bahwa Muhammadinun itu nama satu orang Bukan berarti ada banyak Muhammad, tetapi namanya memang Muhammadinun. Ya, kita kembali ke atas. Oh ya, di sini. Wa ma'na qawlihi wa bihi ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa bihi ya sampai selesai ay ulhiqa isruna wa babuhu. Ya, artinya adalah isruna dan babnya itu diikutkan. Ya, diikutkan. Diikutkan itu nanti ya kita teruskan. Wal muradu bihi akhawatu isrina ila tis'ina. Yang dimaksud dengan babnya itu adalah saudari-saudari dari isrina 20 sampai 90. Itu maksudnya adalah babuhu. Ulhiqa bijam'il mudzakkari fi i'robihi. Yaitu diikutkan dengan jamak mudzakkar salim dalam i'robnya. Wa kadzalika ahlun ya wa kadzalika ahluna wa ulu wa alamuna wa illiyuna. Ya demikian juga ahluna kemudian ulu dan alamuna dan illiyuna. Ya. Nah, tapi di sini eh, cetakan dari Ibnul Jauzi ada perbedaan yang yang cukup banyak. Setelah eh, ulhiqa bi jam'il mudzakkari fi i'rabihi, nah di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan dalam cetakan dari Ibnul Jauzi mengatakan wal aslu ulhiqa ya dan asal dari ulhiqa itu adalah ulhiqo ya ada alif itsnainnya lakinnahu khudifal alifu ala iradati madzukira ya akan tetapi ya dihapus alifnya ya karena meng menghendaki ya apa yang disebutkan tadi ya kemudian wa kadzalika ulhiqa ahluna wa ulu wa alamuna wa illiyuna itu sama dan demikian juga ahluna, ulu, alamuna, dan iliyuna itu mengikuti Arabnya jamak mudzakkar salim. Kemudian wal alifu fi ishruna wa ma ba'dahu lil itlaqi. Dan alif yang ada pada ishruna dan seterusnya, ya karena kita mengetahui e, bait ini itu diakhiri dengan alif semua, yaitu ahluna, kemudian iliyuna, sinuna, nah itu semua untuk itlaq. Ya, ini pembahasan dari ilmu arut. Kita lanjutkan ya, di paragraf terakhir. Thumma qala, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Inna lafza arduna araduna, maaf ya. Thumma qala inna lafza araduna wasinuna wababuhu syadzun." Ya. Inna lafdha araduna wasinuna wababuhu syadzun. Bahwa lafat araduna dan asinuna dan yang masuk dalam bab sinuna itu syadz. Ya, yaitu ya tidak biasa. Ya tidak mengikuti kewajaran. Ya, artinya tidak mengikuti kias. Atau kita lihat catatan kaki apa yang dimaksud dengan syadz. Ai syadzun qiyasan. Ya artinya syadz karena atau tidak biasa dari sisi qiyas karena tidak mengikuti qiyas. Li'adami istifaihi syuruto jam'i ya li'adami istifaihi syuruto jam'il mudhakkaris salimi karena tidak memenuhi syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim ya di li'adami istifaihi syuruta jam'il mudzakkaris salimi karena tidak mengikuti ya syarat-syarat dari tidak memenuhi syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim walaisa bisyadzin isti'malan likathratihi ya sehingga tidak di, yang dimaksud itu bukan syadz secara penggunaan Ya, karena kalau syad secara penggunaan artinya yang menggunakan hanya sedikit. Ya, tapi di sini syadnya secara kias. Ya, tapi bukan syad secara isti'mal, penggunaan. Mengapa? Likathrotihi. Karena banyak yang menggunakan e, cara ini, atau cara membaca ini, atau cara yang Arab seperti ini. Fasyadzu qiyasan ma khalafal qa'idata. Maka syadz secara kias itu adalah apa yang menyelisihi kaidah. Wasyadzu isti'malan ma nadara wuqu'uhu. Adapun syadz secara penggunaan itu adalah maksudnya yang jarang ditemukan, artinya jarang digunakan. Kita kembali ke atas. Ya kemudian wa ma sarraha bisyudzudzi hadaini ma'a anna jami'al mulhaqati bi jam'il mudzakkaris salimi syadzatun. Ya. Sesungguhnya beliau itu e, mendeklarasikan atau menegaskan ya, keganjilan atau ketidakwajaran dua kata ini yaitu araduna dan sinuna. Ma'a anna jami'al mulhaqati bi jam'il mudzakkaris salimi syadzatun. Ya meskipun seluruh ya kata-kata yang mulhak atau diikutkan i'rabnya ya, dengan jamak mudzakkar salim itu syadz. Ya semuanya kan syadz. Semuanya menyelisihi kaidah. Ma'adan naw'ar rabi'a ya kecuali jenis yang keempat. Jenis yang keempat tadi itu adalah ya ada kata yang e, mengikuti bentuk jamak yang mengikuti syarat ya tetapi digunakan untuk menamakan individu maka ini tidak syadz ya ma'adan naw'ar rabi'a ya selain jenis yang keempat kemudian anna syudzudza fihima aqwa ya karena kesyadzan ya atau keganjilan pada dua kata ini yaitu araduna dan sinuna itu lebih kuat dibanding yang lain. Mengapa? Li faqadi kullin minhuma ya aksar syuruti ya. Karena eh, keduanya yaitu aroduna dan sinuna itu masing-masing kehilang atau hilang darinya lebih banyak syarat. Ya syarat dari sebuah kata supaya dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Fakilahumasmu jinsin ya. Keduanya itu adalah isim jenis. Kemudian mu'annathun. Keduanya mu'annath. Wa ghairu aqilin. Dan keduanya bukan berakal. Ini semua padahal syarat isim boleh dijamakkan e, dengan jamak udhakar salim dilanggar semua. Walam yaslam mufraduhu indal jam'i. Ya, dan tidak selamat ya bentuk mufradnya ketika di, dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Thumma bayyana anna sinina babahu ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa sinuna dan babnya qad yu'rabu i'raba hinin ya terkadang di'rab dengan i'rabnya hin ya fatulazimuhul ya'u wan nunu ya maka ya itu selalu ada pada sinuna dan babnya Ya, artinya selalu sini, na, sini, nun, sini, nan, sini, nin. Ya, ya dan nun selalu ada. Kemudian, wa tadharul harokatu ala nuni munawwanatan ghaliban. Dan harokat yang ada pada nun itu tampak ya dalam uh, kondisi pertanwin ya, secara umum. Kemudian wa anna minal arabi man yattaridu hadal i'raba fi kulli jam'i mudzakkarin salimin. Ya, wa anna minal arabi man yattaridu hadal i'raba fi kulli jam'i mudzakkarin salimin. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwa di antara orang Arab itu ada yang terus-menerus ya mengamalkan i'rab ini yaitu ya selalu ada, kemudian nun selalu ada, dan eh, i'robnya itu dengan harokat di atas nun. Fi kulli jam'i mudhakarin salimin. Untuk seluruh jamak mudhakar salim di i'rob dengan seperti ini. Ya, kemudian uh, dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan wal muttaridu yang dimaksud dengan muttarid wasfun lima waqa'alahu waqa'a lahu littiradu wattatabu'u wa adamut takhallufi. Ya wasfun lima waqa'a lahu littiradu wattatabu'u wa adamut takhallufi. Yaitu sifat bagi ya, orang yang terus-menerus ya dan berkesinambungan dan ya, tidak ada tidak mundur. Ya, tidak mengalami kemunduran. Itu yang disebut dengan motorit wa yuqabiluhu syadzu. Dan ini merupakan lawan dari asyadz. Ya, unzur al-khasa'isa li bani jinni al-mujallad al-awwala as safhatas as-sadisata wa tis'ina. Ya, ini dapat dilihat keterangan ini pada kitab al is, tulisan Ibnu Jinni pada jilid pertama halaman 96. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.